Nomornya? 32 Masya Allah Bab yang ke-32 Tentang takut kepada Allah Azza wa Jalla Memasuki pembahasan dalil yang ketiga Yaitu pembahasan surat At-Taubah Ayat ke-18 Ayat ini berbicara tentang Sifat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla Sifat orang-orang Yang memakmurkan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat At-Taubah ayat ke-18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innama ya'muru masajidallahi Man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Sesungguhnya kata Allah Hanyalah Yang memakmurkan Masjid-masjid Allah Adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Menegakkan solat dan menunaikan zakat Dan tidak takut kecuali kepada Allah Maka pasti mereka itulah Yang akan mendapatkan hidayah Jemaah sekalian Di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita lima sifat orang yang memakmurkan masjid. Masjid adalah rumah Allah yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan karena kita beriman kepada Allah. Dan satu di antara tujuh orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya adalah rajulun qalbuhu muallakun bil masajid seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid-masjid selalu terpaut hatinya kepada masjid selalu cinta selalu rindu untuk datang ke masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka memakmurkan masjid adalah ibadah yang sangat agung. Namun orang-orang yang memakmurkan masjid ini secara hakiki memiliki lima sifat. Artinya kalau kita tidak memiliki lima sifat ini, Walaupun kita punya perhatian kepada masjid Maka kita belumlah termasuk Orang yang memakmurkan masjid Apa saja lima sifat ini? Yang pertama kata Allah Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah sifat mereka yang pertama Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Para ulama menjelaskan beriman kepada Allah mencakup keimanan terhadap empat perkara. Yang pertama, beriman kepada wujud Allah Azza wa Jalla. Dan ini sudah merupakan fitrah manusia, beriman kepada wujud Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Yaitu beriman terhadap perbuatan-perbuatan Allah bahwasanya Allah esa Allah tidak ada sekutu baginya di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya yaitu mencipta menguasai dan mengatur seluruh makhluknya Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita Allah yang menguasainya Allah pula yang mengaturnya Allah yang menciptakan rezeki Allah yang menguasainya Allah juga yang mengaturnya Allah yang menciptakan seluruh makhluk Menguasainya dan mengaturnya Ini yang dimaksud dengan keimanan terhadap rububiyah Kita imani Hanya Allah Azza wa Jalla Yang melakukan perbuatan-perbuatannya Tidak ada sekutu baginya Kemudian yang ketiga Beriman kepada uluhiyah Allah yaitu mengimani hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak disembah. Ini yang dimaksud dengan uluhiyah. Beriman bahwa Allah tabaraka wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Dan inilah hakikat kalimat la ilaha illallah, la ma'budah hakun illallah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keimanan yang membedakan orang beriman dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu juga beriman terhadap rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Tetapi jemaah sekalian, meskipun mereka beriman kepada rububiyah Allah, mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah. Maka yang ketiga Beriman kepada Allah adalah mengimani uluhiyahnya Yaitu kita yakin hanya Allah yang berhak disembah Dan kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah Kemudian yang keempat Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya Artinya jemaah sekalian Semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla Yang Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah Wajib kita imani dan tidak kita serupakan dengan sifat-sifat makhluk. Inilah empat yang harus kita imani kepada Allah, mengimani wujud Allah, mengimani rububiyahnya, mengimani uluhiyahnya dan mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ini sifat yang pertama, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sifat-sifat orang yang memakmurkan masjid Kemudian yang kedua, wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Maksudnya kata para ulama mengimani semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Jadi cakupan beriman kepada hari akhir itu luas. Mencakup keimanan terhadap semua peristiwa yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang akan terjadi setelah kematian. Terus sampai akhirnya manusia masuk surga dan neraka. Mengimani adanya azab kubur, nikmat kubur, mengimani adanya kehancuran dunia ini dan dibangkitkannya kembali, adanya hisab, ada mizan, ada al-khaut telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya. Semua peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah setelah kematian itu tercakup dalam keimanan terhadap hari akhir. Karena jemaah sekalian kalau seorang mati maka sebenarnya sudah terjadi hari akhirnya untuk dirinya. Maka hari akhir itu cakupannya luas bukan hanya sekedar hari kiamat tetapi semua peristiwa yang terjadi setelah kematian mulai dari alam kubur sampai hari kebangkitan. Jemaah sekalian, kenapa sering disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Lebih banyak disebutkan dibandingkan keimanan kepada yang lain, kepada rukun iman yang lain. Karena dua keimanan inilah yang merupakan faktor terbesar seorang hamba termotivasi untuk beramal soleh dan menjauhi perbuatan maksiat, keimanan kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting bahwasanya apabila ilmu kita tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir semakin mendalam, semakin banyak yang kita pelajari, maka keimanan kita akan semakin kuat dan kita semakin termotivasi untuk beramal soleh dan menjauhi perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kita sering membaca dalam solat kita, Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Sebagai peringatan bagi kita akan adanya hari pembalasan, Allah maha mampu untuk menimpakan pembalasan atas semua yang kita kerjakan. Kemudian sifat yang ketiga adalah menegakkan solat. Yang dimaksud dengan menegakkan solat di sini bukan sekedar melakukan solat, tapi solat itu harus ditegakkan. Apa artinya menegakkan solat jemaah sekalian? Artinya mengamalkan solat dengan sebenar-benarnya, dengan memenuhi rukun-rukunnya, terlebih dahulu syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Inilah yang dimaksud menegakkan solat. Dan Allah memperingatkan kita ada orang-orang yang solat, tetapi dia lalai dari solatnya. Mereka itulah orang-orang yang celaka. Fawailul musallin alladzina an solatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Lalai dari sholatnya jemaah sekalian itu artinya masih sholat tapi lalai. Seperti apa bentuk kelalaiannya ini? Pertama, lalai dari waktunya. Ya. Ulama menjelaskan makna lalai dari sholatnya ini mencakup empat makna. Yang pertama, lalai dari waktu sholat. Dia tidak sholat tepat pada waktunya. Dia suka menunda-nunda waktu sholat maka ini bukan orang yang menegakkan solat. Kemudian yang kedua, tidak khusyuk di dalam solat. Ini juga termasuk lalai. Tidak juga berusaha untuk khusyuk dalam solat. Memang jemaah sekalian, khusyuk itu tidak mudah. Akan tetapi kita harus berusaha. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita solat kalau makanan sudah dihidangkan. Maksudnya kalau kita juga bernafsu makan. Begitu pula beliau sallallahu alaihi melarang kita solat kalau pingin buang hajat. La salata fi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada solat apabila makanan sudah dihidangkan dan tidak pula ada solat bagi orang yang menahan dua kotoran. Kotoran yang harus dikeluarkan dari bagian depan atau bagian belakang. Kenapa jemaah sekalian? Supaya kita khusyuk. Supaya kita khusyuk di dalam solat. Maka ini bentuk kelalaian yang kedua. Yang ketiga, kurang ikhlas di dalam solat. Niat tidak semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk penghalang diterimanya amal ibadah apabila tidak dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian yang keempat, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat, Tidak memenuhi syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya atau kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Inilah jemaah sekalian empat bentuk kelalaian di dalam solat. Maka yang dimaksud dengan menegakkan solat adalah solat dengan mengikuti waktunya yang sebenarnya, tidak menunda-nunda waktunya tanpa ada alasan yang dibolehkan syariat kemudian solat dengan khusyuk, ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud dengan menegakkan solat. Makanya solat di sini menggunakan huruf alif lam. Itu memiliki makna. Solat yang dimaksud adalah solat yang sebenarnya. Seandainya dia nggak ada huruf alif lam, maka kita boleh solat semau kita. Itu makna alif lam yang terdapat dalam ayat ini. Alif lam ma'rifah, sesuatu yang sudah diketahui, bukan sesuatu yang belum kita kenali, yaitu solat yang sebenarnya. Wa atas zakah. Kemudian sifat yang keempat, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah yang menunaikan zakat, mengeluarkan hak harta, mengeluarkan milik orang-orang fakir, orang-orang miskin atau orang-orang yang berhak menerimanya. Jemaah sekalian, secara garis besarnya Zakat itu ada dua Zakat fitrah Dan zakat mal Zakat fitrah itu terkait dengan bulan Ramadan Adapun zakat mal Terkait dengan harta Zakat fitrah apabila telah berakhir bulan Ramadan Maka wajib bagi kita mengeluarkan zakat Satu sok Setiap satu orang Dikeluarkan Sebelum Manusia atau kaum muslimin melakukan sholat id Adapun zakat mal kaitannya dengan harta, nggak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Kecuali kita memiliki harta pada bulan Ramadan. Maka dari situlah hitungan haulnya. Apabila masuk bulan Ramadan tahun berikutnya, berarti sudah satu haul, satu tahun. Adapun kalau haulnya sebelum bulan Ramadan, di bulan Syakban misalkan, maka berarti kita mengeluarkan zakat itu di bulan Sya'ban tahun berikutnya, jangan tunggu bulan Ramadan. Ada sebagian orang menunda pembayaran zakat padahal sudah satu tahun dengan alasan kalau keluarkan di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar. Tidak boleh jemaah sekalian. Zakat itu wajib dikeluarkan kalau sudah satu tahun. Ini untuk zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan, dan uang. Jadi kalau kita punya uang di tanggal 1 Syakban, maka 1 Syakban berikutnya tahun berikutnya wajib kita keluarkan zakatnya, jangan tunggu bulan Ramadan. Kalau kita menunda sampai bulan Ramadan, maka kita mendapatkan dosa. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sudah memenuhi nisab. Artinya kalau harta kita sedikit, nggak sampai nisab, itu juga tidak ada kewajiban zakat berapa nisabnya? Untuk emas 85 gram, untuk perak 595 gram. Bagaimana dengan barang dagangan dan uang? Mengikuti salah satu dari emas dan perak mana yang lebih rendah kalau diuangkan. Sekarang kalau diuangkan perak lebih rendah maka mengikuti perak. Jadi kalau seseorang sudah punya uang sebanyak 595 gram perak maka dia sudah wajib zakat tinggal tunggu satu tahun, wajiblah dia mengeluarkan zakatnya. Jadi dua syaratnya ini, wajib mengeluarkan zakat. Iya. Kalau misalkan berkurang, sebelum sampai satu tahun, nggak ada lagi kewajiban baginya. Tidak ada lagi kewajiban zakat baginya. Kalau uangnya berkurang dari jumlah nisab tersebut. Kalau bertambah, maka semuanya dihitung di akhir tahun baik harta pokoknya maupun tambahan di pertengahan tahun. Itu semuanya dihitung supaya tidak repot. Hitung semuanya satu kali, kemudian dikeluarkan sebanyak 2,5 persen. Jadi kalau berkurang, tidak ada lagi kewajiban zakat, kecuali berkurang dengan sengaja. Jadi untuk lari dari kewajiban zakat, sengaja dibelikan mobil uangnya, padahal mobilnya masih banyak. Sengaja dia belikan mobil supaya tidak kena kewajiban zakat. Karena mobil tidak diwajibkan zakat. Mobil tidak ada zakat padanya. Begitu pula rumah. Kecuali orang jual beli mobil atau jual beli rumah, maka dia kena kewajiban zakat perdagangan. Maka orang yang mau lari dari zakat ini dengan membelanjakan hartanya supaya berkurang, dia tetap wajib untuk berzakat. Itu syarat wajibnya jemaah sekalian. Adapun sedekah sunnah, maka tidak ada ketentuan kapanpun berapapun kita mau keluarkan untuk sedekah itu tidak masalah dan itu adalah termasuk sebesar-besarnya amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Sepotong kurma jemaah sekalian bukan satu butir kurma, sepotong saja. Artinya kalau kita punya sebutir kurma masih bisa dibagi dua, sebagian kita makan atau berikan ke keluarga kita, sebagian lagi kita sedekahkan. Artinya sedikit apapun harta kita masih mungkin dibagi untuk sedekah, maka bagilah untuk sedekah agar menjadi benteng bagi kita dari api neraka. Inilah sifat yang keempat, menunaikan zakat. Zakat ini pun bisa dimaknakan zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah. Zakat yang wajib adalah zakat fitri dan zakat mal. Zakat yang sunnah adalah sedekah yang bisa kita keluarkan kapan saja. Dan sedekah yang terbaik adalah kepada keluarga, kepada kerabat. Ini sedekah yang terbaik. Karena kita di situ akan dapat dua pahala. Pahala menyambung silaturahmi dan pahala sedekah. Iya. Kemudian sifat yang kelima dari sifat-sifat orang yang memakmurkan masjid Allah adalah walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang menjadi inti pembahasan dalam bab ini. Kewajiban takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takut itu adalah ibadah hati. Sehingga kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Takut yang ibadah itu adalah rasa takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah serta penghinaan diri di hadapannya dan ketundukan mutlak kepadanya. Inilah takut yang merupakan ibadah. Rasa takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah, penghinaan diri di hadapannya dan ketundukan yang mutlak hanya kepadanya. Maka jemaah sekalian, rasa takut seperti ini kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah termasuk kesyirikan. Contohnya orang-orang yang takut kepada para wali yang sudah wafat dengan keyakinan para wali tersebut bisa menimpakan bahaya kepadanya kalau dia tidak mempersembahkan ibadah kepada makhluk-makhluk tersebut maka dia yakin bisa menimpakan bahaya kepadanya maka ini adalah rasa takut yang syirik seperti pernah kita ceritakan ada orang-orang mereka berani bersumpah palsu dengan nama Allah tapi kalau disuruh bersumpah palsu dengan nama wali dia nggak berani dia nggak berani dia katakan demi Allah barang ini asli padahal imitasi berani dia sumpah palsu tapi kalau disuruh bersumpah dengan nama walinya demi Syekh Fulan sumpahnya palsu dia nggak berani dia lebih takut kepada walinya tersebut dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rasa takut seperti ini adalah takut yang syirik. Ya. Demikian pula jemaah sekalian, rasa takut kepada manusia dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Maka ini meng mengurangi kesempurnaan iman kita. Mengurangi kesempurnaan iman kita takut kepada manusia di dalam menaati Allah Azza wa Jalla. Maka sifat orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kemudian bagian akhir ayat ini Allah mengatakan fa'asa maka pasti asa itu secara bahasa maknanya adalah semoga. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Asa kalau Allah yang mengucapkan itu wajib maknanya, pasti maknanya. Ya mungkin saya nggak tahu terjemahan di situ. Kalau diterjemahkan dengan semoga itu sebenarnya kurang tepat. Karena dalam penafsirannya para sahabat mengatakan fa'asa maka pasti ulaika ayyakunu minal muhtadin mereka itulah yang akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah jadi makna asa di sini adalah pasti bukan sekedar semoga mereka mendapatkan hidayah tidak. Walaupun secara bahasa kalau diterjemahkan lebih banyak diterjemahkan semoga, tapi maknanya di sini pasti mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Jadi jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita lima syarat mendapatkan hidayah. Pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada hari akhir, yang ketiga menegakkan solat, yang keempat menunaikan zakat Yang kelima tidak takut Kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla Inilah syarat mendapatkan hidayah Tapi pertanyaannya Bukankah orang yang sudah memiliki lima ini Berarti sudah mendapatkan hidayah? Betul Tapi hidayah hari ini kita dapatkan Belum tentu besok Artinya makna hidayah di sini juga mencakup istiqamah. Mencakup istiqamah sampai akhir hayat. Makanya dalam sholat kita terus-menerus kita juga minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukankah kita sudah mendapatkan hidayah? Setiap muslim, semua orang Islam berarti sudah mendapatkan hidayah. Tapi jemaah sekalian, makna permintaan di sini juga bermakna istiqamah. Jadi minta istiqamah dalam hidayah agar besok kita masih mendapatkan hidayah, besoknya lagi sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Artinya jemaah sekalian, kalau kita tidak memiliki lima sifat ini, maka kita akan tersesat. Maka kita akan tersesat. Inilah sifat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya jemaah sekalian, Allah mengabarkan juga kepada kita sifat orang-orang musyrik, sifat orang-orang kafir, mereka tidak memakmurkan masjid Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Maka nal musyrikina" Maka nalil musyrikina ayyamuru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah orang-orang musyrik itu akan memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan kekufuran terhadap diri-diri mereka maka mereka itulah kata Allah yang terhapus amalan-amalan mereka dan di dalam neraka mereka kekal selama-lamanya demikian pula dalam ayat yang lain Allah berfirman waman azlamu mimman mana'a Allah ayyudhkara fiha ismuhu wasa'a fi dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi disebutnya nama Allah di masjid-masjidnya dan dia berusaha untuk menghancurkan rumah Allah kata Allah siapa yang lebih zalim daripada mereka oleh karena itu jemaah sekalian di dalam sejarah kita mengenal ada satu pasukan yang dihancurkan oleh Allah karena ingin menghancurkan rumah Allah. Siapa mereka? Pasukan gajah, tentara bergajah. Pasukannya Abraha yang datang dari negeri Yaman. Dan Yaman ketika itu adalah berada di bawah kekuasaan Romawi. Mereka orang-orang Nasrani. Jadi Abraha ini marah. Karena orang-orang Arab tidak mau datang ke gereja yang dia bangun. Ini orang-orang Nasrani. Abraha seorang Nasrani. Dia nggak suka lihat orang-orang Arab memuliakan Ka'bah, memuliakan Masjidil Haram. Jamaah sekalian, ini sebelum diutus Rasulullah SAW, Bukan berarti orang-orang musyrik jahiliyah itu mereka nggak memuliakan masjid, masih mereka muliakan. Jadi di sini kita bisa memetik pelajaran bisa jadi orang rajin ke masjid, tapi dia juga musyrik. Dan itu terjadi di masa dahulu. Mereka memuliakan Ka'bah, mereka musyrik. Ini yang membuat Abraham marah. Makanya dia bikin gereja besar yang megah di Yaman. Supaya orang-orang Arab tidak lagi datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Ada orang Arab malah melecehkan gereja tersebut. Karena dia dia juga tersinggung. Abraham menghina Ka'bah. Maka dia datang ke gereja itu, dia lempar kotoran. Itulah yang menyebabkan Abraham marah besar lalu mengerahkan pasukan besar untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika Abraha di perjalanan, dia dihadang oleh orang-orang Arab. Tapi semuanya bisa dihancurkan oleh Abraha, bisa dikalahkan. Orang-orang Arab ingin membela Ka'bah. Subhanallah, itu mereka musyrik dahulu. Dan ketika dia sampai di Makkah, orang-orang musyrik di sekitar Ka'bah itu semua sudah lari. Kenapa mereka lari jemaah sekalian? Padahal Ka'bah mereka muliakan. Mereka lari karena satu keyakinan Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu, melindungi rumahnya sendiri dan mereka takut kalau-kalau Allah menimpakan azab kepada pasukan bergajah ini mereka juga kena itu keyakinan mereka keyakinan musyrik jahiliyah jadi bukan berarti seseorang sudah punya keimanan seperti ini lalu dia otomatis beriman tidak ini keyakinan musyrik jahiliyah mereka masih yakin Allah itu maha kuat Allah maha mampu melindungi rumahnya Allah maha mampu mengazab mereka Lalu kenapa mereka masih disebut musyrik? Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Karena mereka mempersembahkan sebagian ibadah mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, dan benar saja seperti keyakinan mereka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah. Kemudian juga disebutkan para ulama yang pernah mencoba menghancurkan masjid sama orang-orang Nasrani juga mereka dahulu pernah mau menghancurkan Baitul Maqdis. Demikian pula di masa ini orang-orang Yahudi ingin menghancurkan Baitul Maqdis. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini memang sifat orang-orang kafir. Pingin menghancurkan masjid. Pingin merusak masjid. Makanya aneh kalau ada yang mengaku muslim lalu menghalang-halangi pembangunan masjid atau ingin merusak masjid. Dan ulama menjelaskan makna merusak masjid itu ada dua. Pertama merusak bangunannya, yang kedua menghalang-halangi manusia untuk beribadah di masjid. Hati-hati jemaah sekalian. Jangan sampai kita memiliki sifat ini. Berusaha merusak masjid secara fisiknya atau menghalang-halangi orang untuk beribadah di masjid. Ini juga berarti merusak masjid. Ini makna terkandung dalam ayat waman adlamu mimman mana'a Allah ayyudhkara fiha ismuhu wasa'a fi kharabiha siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalang-halangi disebutnya nama Allah di masjid-masjid dan berusaha merusak masjid Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan makna merusak masjid itu mencakup dua makna tersebut yaitu merusak bangunannya atau menghalang-halangi manusia untuk beribadah di masjid. Iya. Oleh karena itu, sebaliknya jemaah sekalian, membangun masjid adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Dan makna membangun masjid itu juga mencakup dua makna. Membangun secara fisik bangunannya ataupun melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di dalamnya. Ini juga termasuk makna membangun atau memakmurkan masjid, melakukan ibadah di dalamnya ataupun membangun secara fisiknya. Dan membangun masjid secara fisik adalah ibadah yang sangat agung dalam hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah barang siapa membangun sebuah rumah sebuah masjid bagi Allah atau karena Allah dia lakukan maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga inilah jemaah sekalian lima sifat orang-orang yang memakmurkan masjid dan orang-orang yang akan mendapatkan hidayah mereka beriman kepada Allah dan hari akhir menegakkan solat menunaikan zakat dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Gimana Pak? Ya. Itu termasuk syirik. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Tapi Allah boleh bersumpah dengan selain namanya. Jadi itu kekhususan bagi Allah. Dalam Al-Quran banyak. Wal asri, demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Wattini wa zaitun masih banyak kan? Wasyamsi wa duhaha. Dan ulama mengatakan apabila Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, itu menunjukkan makhluk tersebut perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan dia itu penting seperti demi waktu. Waktu adalah hal penting dalam hidup kita untuk diperhatikan. Nah, Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Itu kekhususan bagi Allah. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak boleh kita mengatakan demi Allah demi Rasulullah atau demi Ka'bah. Iya, atau demi apapun nggak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Nabi SAW menegaskan itu adalah kekafiran atau kesyirikan. Tapi apakah ini syirik besar? Tergantung jamaah sekalian. Pada asalnya ini syirik kecil. Ulama menjelaskan syirik yang dimaksud dalam hadis ini orang yang bersumpah dengan selain nama Allah itu adalah syirik kecil. Tetapi makna syirik kecil di sini kalau dia tidak mengagungkan nama yang dia gunakan dalam sumpah tersebut seperti pengagungannya kepada Allah. Jadi misalkan dia bersumpah dengan menyebut nama Syekh fulan demi Syekh fulan Nah dalam hatinya Dia mengagungkan Allah Tidak mengagungkan syekh tersebut Maka itu adalah syirik kecil Tapi kalau dalam hatinya Dia mengagungkan syekh tersebut Seperti pengagungannya kepada Allah Maka itu adalah syirik besar Bahkan yang kita contohkan tadi Syekh itu lebih dia agungkan Buktinya apa? Kalau sumpah palsu Dia berani menyebut nama Allah tapi kalau sumpah benar, eh, kalau eh, dia tidak kalau sumpah palsu dia berani menyebut nama Allah, tapi dia tidak berani menyebut nama syekhnya atau walinya. Ya. Hanya sumpah benar dia berani menyebut demi Syekh fulan. Ini sudah syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Jadi bersumpah dengan selain nama Allah bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung amalan hati seseorang. Ya, barangkali demikian, Pak. Wallahu a'lam. Ya, pembahasan ayat yang ketiga, Pak. Surat At-Taubah ayat 18. Ada ayatnya, Pak, situ. At-Taubah ah, 18. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu takut yang sifatnya tabiat Pak Takut kepada sebab-sebab yang zahir Dan itu bukan syirik Jadi takut itu ada dua Takut yang ibadah Dan takut yang sifatnya tabiat ya, Takut ibadah Sebagaimana yang kita jelaskan tadi Rasa takut yang disertai dengan pengagungan Dan penghinaan diri Dan ketundukan yang mutlak Ketundukan yang mutlak itu artinya kalau Allah perintah, kita nggak ada tawar-menawar lagi. Tunduk patuh. Mutlak. Ya. Kalau ketundukan seperti ini kita berikan kepada makhluk, maka itu adalah syirik. Ya. Yang kedua takut yang sifatnya tabiat, yaitu takut kepada sebab-sebab yang menakutkan yang zohir. Makanya Nabi Musa alaihissalam juga Allah sebutkan dalam Al-Quran beliau keluar dari kota ini mengawasi. Takut kepada siapa? Kepada pasukan Fir'aun. Karena beliau membunuh salah satu pasukannya itu tanpa sengaja. Jadi ditinju, salah seorang tentara Fir'aun dipukul, beliau tidak bermaksud membunuh, tapi mati. Iya. Nah setelah itu beliau dikejar oleh pasukan Fir'aun, maka disebutkan dalam Al-Quran, beliau merasa takut. Lalu beliau lari dari negeri tersebut. Ya. Jadi ini Allah sifatkan Nabi Musa pun takut. Ini takut kepada sebab-sebab yang zahir. Seperti kita takut kepada api. Kita takut kedinginan, kelaparan dan lain-lain. Ini semuanya tidak termasuk syirik. Tetapi ini bisa menjadi haram. Ini bisa menjadi haram. Kapan menjadi haram? Kalau menjerumuskan kita dalam dosa kalau menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa atau bahkan bisa menjadi syirik. Bisa menjadi kesyirikan, ya. Ada satu jalan di situ angker. Ada setan suka mengganggu. Maka jemaah sekalian, kalau kita takut kepadanya, kemudian kita minta perlindungan kepadanya, maka itu adalah syirik. Ya, Minta perlindungan pun mungkin bahasanya beda-beda. Mbah, permisi saya mau lewat, jangan diganggu. Itu sudah termasuk minta perlindungan. Dan Allah mengabarkan kepada kita meminta perlindungan kepada para jin adalah termasuk syirik sebagaimana dalam surat Al-Jin wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa bahwasanya sekelompok manusia melakukan syirik dengan minta perlindungan kepada para jin. Namun kata Allah, para jin itu hanya menambah kelemahan mereka. Jadi enggak bukan menambah kekuatan malah menambah kelemahan dan itu bagian dari hukuman. Hukuman Allah kepada orang yang minta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh menjerumuskan kita kepada kesyirikan atau takut kepada bos kepada pimpinan, takut dipecat, takut dimutasi. Ini hal yang wajar. Tapi kalau rasa takut itu membuat kita sampai tidak sholat tepat waktu. Kenapa? Karena bos ngajak rapat. Maka menjadi haram. Menjadi haram rasa takut itu. Asalnya itu hal yang mubah. Wajar saja. Itu tabiat manusia. Takut kepada orang yang lebih berkuasa. Tetapi tidak boleh rasa takut itu mengantarkan kita kepada yang haram. Seorang istri takut kepada suami. Suaminya suruh lepas jilbab karena takut dia lakukan. Ini takut yang haram. Jadi pada asalnya itu adalah mubah, tapi kalau mengantarkan kita kepada yang haram, maka menjadi haram, apalagi mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Seperti itu Pak. Wallahu alam. Iya. Silakan Pak. bekerja sama dengan jin-jin itu, Pak. Ya. Ini terlarang. Kelak di hari kiamat termasuk pengakuan dari bangsa jin dan manusia yang diazab di neraka, mereka mengatakan istanta'a ba'duna ba'dan. Wahai Rob kami, dulu sebagian kami telah menikmati sebagian yang lain, maksudnya menikmati pelayanannya. Ya, maka ini terlarang. Dan juga karena bekerja sama dengan para jin ini jamaah sekalian, memanfaatkan mereka, ini termasuk pintu kesyirikan yang terbesar. Pintu kesyirikan yang terbesar. Karena mereka tidak mau membantu begitu saja. Tujuan mereka membantu supaya kita mempersekutukan Allah mereka memberikan syarat-syarat. Ini sudah umum. Ini sudah umum. Para jin itu mau membantu kalau orang yang dibantu ini melakukan syarat-syarat. Apa syarat-syaratnya? Macam-macam. Kadang dia disuruh menyembeli hewan untuk sesajen Untuk pengagungan atau disuruh buat upacara pendekatan diri kepadanya dan itulah yang mereka lakukan. Ini adalah syirik. Upacara pendekatan diri kepada para jin itu. Ditambah lagi mereka menyembeli hewan sebagai pengagungan kepadanya. Ini adalah syirik. Itu yang diinginkan oleh para jin. Makanya dia akan terus membantu mereka kalau mereka melakukan kesyirikan. Iya. Bahkan jemaah sekalian sampai-sampai ada yang disuruh menginjak-injak Al-Qur'an atau Al-Qur'an dijadikan keset kaki di depan WC. Iya. Pokoknya harus melakukan kekafiran baru mendapatkan bantuan para jin tersebut. Jadi itu adalah pintu kesyirikan, cara para jin untuk menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Dia menawarkan bantuan. Lalu orang-orang itu mengatakan jin itu adalah khodamnya, pembantunya. Padahal sebenarnya dialah yang diperbudak oleh para jin. Maka ini harus dijauhi. Ini pintu apa namanya? pintu kesyirikan. Kalau mau ngangkut alat apa namanya mau ngangkut benda berat, sewa saja alat berat, Pak. Hmm. Ya. nggak usah pakai jin. Ini pintu kesyirikan. Wallahu alam. Hmm. Eh, bagaimana kita bisa membedakan ketiga makhluk ada jin, ada iblis, ada setan? Jin, iblis, setan. Iblis itu dialah pimpinannya para jin, pimpinannya para setan. Pimpinan, pimpinannya para setan itulah iblis. Dialah yang menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk memakan buah yang mengakibatkan mereka dikeluarkan dari surga. Iya. Sedangkan setan, setan itu dari bangsa jin. Setiap setan yang kafir, setiap setan yang menghalangi manusia untuk taat kepada Allah, atau setiap jin yang kafir, setiap jin yang menghalangi manusia taat kepada Allah itu disebut setan. Adapun jin itu sendiri dia lebih umum, artinya ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi jin ada yang beriman, ada yang kafir. Yang kafirnya itulah setan. Pemimpinnya adalah iblis. Jadi mereka itu semuanya satu bangsa atau satu jenis. Semuanya adalah jenis jin. Masalahnya kita nggak bisa memastikan, Pak. Kita nggak bisa memastikan ini jin beriman beneran atau tidak. Banyak orang ditipu, saya jin muslim. Ternyata dia menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Beriman pun, jin yang beriman pun banyak yang bodoh. Artinya sama saja dengan manusia. Dia sudah mengaku beriman, tapi dia masih terjerumus dalam kesyirikan. Itu masalahnya, kita nggak bisa pastikan. Ya. Banyak orang tertipu justru di sini karena dia mengaku jin muslim berarti dia baik padahal dia pura-pura dia jin kafir. Kita nggak bisa bedakan. Kan nggak bisa terlihat, Pak. Kita nggak bisa lihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu tarawnahu. Kata Allah, sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, itu masalahnya. Kita nggak bisa mengenal dan memastikan mereka. Iya. Jadi pintu ini jangan dibuka. Kalau dibuka, mungkin kalau dia seorang alim, seorang ulama, barangkali dia tidak terjerumus dalam kesyirikan. Tapi kalau orang-orang awam itu mudah sekali. Para jin ini menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan dan kekufuran. Jadi jauhi. Ya, lagi pula kita nggak butuh kepada mereka. Kita butuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu dengan pertolongan mereka. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kalau kita punya kuasa untuk merubah itu, maka sepatutnya dirubah. Bersumpah itu dengan menyebut nama Allah demi Allah ya, menaruh Al-Quran di atas kepala itu cara bersumpah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wallahu alam. Ya. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk khusyuk dalam sholat Pertama tadi sudah kita sebutkan Hindari semua sebab-sebab yang bisa membuat kita tidak khusyuk Di antaranya Kata Nabi SAW tidak ada solat kalau makanan sudah dihidangkan Maksudnya kata para ulama Kalau kita bernafsu makan Kalau kita lagi nggak lapar ya tak masalah kita tinggalkan Ya Begitu pula menahan buang hajat Buang hajat dulu baru solat Walaupun akhirnya terlambat tidak apa-apa Karena memang kondisinya lagi seperti itu. Ya. Demikian pula jemaah sekalian, Nabi SAW pernah sholat menggunakan pakaian yang bergaris-garis, bermotif-motif. Dan beliau terganggu. Maka setelah sholat, beliau perintahkan pakaian ini kembalikan kepada orang yang kasih, minta diganti yang lain. Minta diganti yang lain. Artinya apa? Hindari semua Eh, sebab-sebab uh, yang bisa merusak kekhusyukan kita. Ya, termasuk pakaian yang ada tulisan-tulisan, apalagi tulisan di belakang kaos kita, pakaian kita, mungkin kitanya khusyuk, orang di belakang nggak khusyuk. Iya. Tertulis lagi di situ you crazy. Ya, tambah nggak khusyuk dia. Atau kadang tulisan-tulisan lucu, ya bikin ketawa. Nah, ini harus kita hindarkan. Ya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, untuk khusyuk, pahami apa yang kita ucapkan. Pahami bacaan solat itu. Maka disinilah pentingnya belajar bahasa Arab. Ya. Kalau masih lama untuk pintar bahasa Arab, paling tidak kita baca terjemahannya, kita hafalkan. Karena untuk khusyuk dalam solat, kita harus menghadirkan hati. Jadi jangan hanya ucapan lisan, hati pun ikut hadir ikut memahami, menghayati apa yang kita baca. Ini kunci utama kekhusyukan dalam solat. Memahami apa yang kita baca, kemudian kita renungkan makna-maknanya. Ya, jangan hanya ucapan lisan. Jadi penting kita pahami apa yang kita baca. Dan dalam solat itu banyak lafaz doa. Doa itu kan permintaan. Makanya aneh kita lagi minta kepada Allah, tapi kita nggak paham apa yang kita minta. Jadi harus pahami apa yang kita baca. Ya. Kemudian harus ada usaha memusatkan pikiran. Kalau pikiran kita melayang-layang lagi, pusatkan lagi kepada solat kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada usaha, harus dikontrol terus. Iya. Kemudian juga jemaah sekalian, tentunya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena ibadah tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi jemaah sekalian, kunci utama dalam khusyuk adalah keimanan. Makin kokoh, makin kuat keimanan kita, kita akan semakin khusyuk dalam solat. Lemahnya keimanan itulah yang membuat kita tidak khusyuk dalam solat. Maka keimanan inilah yang harus kita pupuk. Dan sebesar-besarnya faktor untuk menguatkan keimanan adalah mendalami ilmu agama.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 Ya, Wallahu alam. Silakan akhir. Ini juga salah satu cara kalau kita diganggu setan supaya tidak khusyuk dalam solat, kita minta perlindungan kepada Allah. minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri tiga kali. Jamaah sekalian, maksud meludah ke kiri tiga kali itu bukan meludah orang di samping kita, ya. Tapi cukup meniup dengan sedikit ludah, sedikit menoleh ke kiri, nggak sampai ke orang yang ada di samping kita. Ya sedikit saja. Sedikit. Jadi bukan keluar ludah banyak tidak. Sedikit saja. Iya. Jadi seperti itu. Wallahu alam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Bahkan itu termasuk melindungi masjid. Kalau betul-betul terbukti pemahaman sesat. Ada orang memiliki pemahaman sesat, nggak pantas kita izinkan untuk menyampaikan ceramah kepada jamaah. Justru itu bagian dari melindungi masjid, melindungi jamaah dari kesesatan. Ya. Kalau betul-betul sesat. Kalau ternyata tidak sesat hanya tuduhan-tuduhan, nah ini Persoalnya tinggal didialogkan saja, ya, dimusyawarahkan dengan baik.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 Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.